wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin ya 'allamal ghuyub fala yafutuhu syai'un min 'ilmihi wa la ya'uduhu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim baik ibu dan bapak untuk ashabul untuk pembacaan murotal hari Jumat ibu dan bapak bisa mempersiapkan surah al-jumuah ya surah al-jumuah atau Al-Jum'at surat Jum'at ayat 1 sampai 11. Kemudian diteruskan dengan surat At-Taghabun ayat 1 sampai 18. Ya, al jumah ayat 1 sampai 11. Diteruskan dengan surat At-Taghabun ayat 1 sampai 18. Baik Ibu dan Bapak dilihat ya pelajaran tajwid halaman ke-14. Untuk pekan ini mohon maaf untuk tafsirnya kami tunda sebentar ya. Mengingat satu dan lain hal spesial untuk pekan ini. Banyaknya yang bertanya tentang hamas, sifat hamas ya. Hamas itu apa sih? Itu ibu dan bapak yang memiliki buku wajib yang kedua yang ditulis uh, ilmu tajwid ya, pedoman ilmu tajwid lengkap ditulis oleh Ustadz Acep Lim Ibrahim. Itu ada di halaman 33 sifat hams ya. Hams itu ya menurut bahasa ialah uh, hisul khafi ya. Hisul khafi artinya perasaan yang halus. Sedangkan menurut istilah hams itu jarianun nafas in indan nutki bil harfi dha'fil i'timadi alal makhraj. Keluarnya atau berhembusnya napas ketika mengucapkan huruf karena lemahnya tekanan terhadap makhraj huruf tersebut. Yaitu hamas itu kalau apa ya minum air teh pagi-pagi anget ah, <sighs> gitu ya ada ada ininya lemah lah tidak tidak tidak keras lembut nah, ini keluarnya berhembusnya nafas ketika mengucapkan huruf karena lemahnya tekanan terhadap makhraj huruf tersebut nah, ini Huruf hamas itu ada sepuluh. Ada fa, fa, af, ada af. Ada ha, ada sa. Kan mengalir udara keluar. Ada ha, ada shin, ada kho, ada so, ada sin, kemudian kaf, kemudian tak. Kesepuluh huruf ini terkumpul dalam kalimat fahassuhu syakhsun sakata. Fahassuhu syakhsun sakata. Fa ha sa ha. Fahassuhu syakhsun sakata. Ya, coba dihafal. Fahassuh fahassuhu fa ha sa ha. Fahassuhu syakhsun shin kha sad sakata sakata sin kap dan ta itu hamas ya diingat-ingat di halaman 33 buku wajib kedua nah cara membunyikan hamas adalah seperti menghembuskan atau mengeluarkan nafas baik tatkala huruf hamas dalam keadaan berharokat maupun bersukun kecuali huruf kaf dan ta keduanya hanya terlihat hamas ketika bersukun atau tatkala dibaca wakaf. Ini spesial untuk ta dan kaf itu at ak gitu ya, at gitu ya. Contoh-contoh bacaan yang di dalamnya terdapat huruf hamas adalah sebagai berikut. Mana? Tuh. Fa fa f fa iza nufikha. Kha-nya juga hamas. Min afwahihim. Hamas semua itu. Min affa'nya. Ha. Alham. Ha. Alhamdulillah. Atau mah sukun dalam keadaan mati. Mahmuda. Salah sa. Salah satun. Dalam keadaan mati bersukun. Masna. Ha. Min af fa juga hamas ya. Min afwahihim haknya itu ya. Hadada. Dalam keadaan mati ihdina ihdina syirabal mustaqim. Shin syu'uba. shin shinnya dalam keadaan sukun la yash'urun. Kemudian kha khatamallah kha dalam keadaan bersukun, dalam keadaan mati, kha-nya yahtasimu sad min sa sad min sal sal sadnya dalam keadaan mati islah sin ya tadi shin ini sin sakhara kha sendiri hamas kan yuwas sinnya dalam keadaan mati yuwas wisu kaf hanya dalam keadaan mati Allahu akbar Allahu Akbar. Fathun. Fath. Itu. Spesial kaf dan ta jadi hamas dalam posisi mati. Sedangkan huruf yang lain hidup dan mati ada hamasnya. Pahasuhu sa. Pahasuhu syahsun sakata. Itu huruf hamas sepuluh ya. Fa fahasuhu fa ha sa ha syahsun shin kha sad sakata sin kaf dan ta apa itu 10 daripada huruf hamas itu ya terima kasih ya untuk yang bertanya itulah huruf hamas jadi hamas itu kentara untuk kaf dan ta dalam posisi sukun saja mati sedangkan yang delapan lagi hidup dan mati posisi hidup atau posisi sukun tetap hamasnya ada. Fahasuhu fahasuhu syakhsun sakata. Ngapalin ya? Fahasuhu syakh syakhsun sakata. Baik, itu tentang hamas. Kemudian ibu dan bapak lihat kembali buku wajib halaman ke-14. Pasal kelima di sana ada kajian tentang hukum nun mati atau tanwin. Inilah yang seringkali dikenal tatkala kita dulu di kampung belajar tajwid. Kita mengenal bahwa tajwid itu ada idhar, ada idhar, ada ikhfa, ada iklab, ada idgom yang ini saja. Padahal sebenarnya aspek tajwid itu banyak. Bukan hanya hukum nun mati atau tanwin. Bisa dilihat halaman 14. Hukum nun mati atau tanwin. Tanwin itu apa? Itu yang patah dua, kasur dua, domah dua. Itu tanwin. Nun mati atau tanwin saat berhadapan dengan huruf hijaiyah yang 28. Mana huruf hijaiyah yang 28? Dilihat di halaman 9. Pelan-pelan ya. Treng-treng. Tuh, lihat halaman 9. Mana? Ada alif, ada ba, ada ta, ada sa, ada jim, ada ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, shad, bad, ta, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Nah, nun mati atau tanwin saat berhadapan dengan 28 huruf ini terbagi menjadi empat wajah. Nun mati itu apa sih? Bunyi nun mati itu bunyinya kalau dilatinkan sama seperti N. Tanwin, coba dengerin. An, in, un. Apa sih tanwin? Itu patah dua, garis dua di atas, Garis dua di bawah. doma. Doma yang ada kepalanya angka enam dan angka sembilan Itu domah tain. An, in, un. Kalau diperhatikan. Nun mati, min dengan an, in, un ujungnya apa? Ujungnya bunyi huruf N. Nah, huruf N ini akan menjadi apa manakala berhadapan dengan huruf hijaiyah yang 28 itu. Apakah hukum apakah bunyi N-nya akan tetap ataukah berubah. Nah inilah inti pelajaran hukum nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin di halaman 14 bagan dibagi 4. Ada izhar, zo, izhar, ada ikhfa, ada iklam, ada idgom. Kapan izhar kalau nun mati atau tanwin berhadapan dengan alif, bukan alif sebetulnya di sini adalah yang betul hamzah. Tapi karena kadung cetakan Indonesia alif. Padahal di situ hamzah. Makanya dikatakan hamzah ain ha ghin kha. Cetakan Indonesia tapi hamzah ini jadi alif. Nanti kita kita bahas apa perbedaan alif dan hamzah. Ya, di kampung dulu kita waktu belajar alif itu di awal. Iya kan? Allahu akbar itu alif atau sebagai pemanjang. Sedangkan hamzah itu di tengah atau di akhir. Kalaupun ada hamzah di awal itu kalimat tanya, istifham. Seperti dalam bahasa Inggris dibalik. I am jadi am I. You are jadi are you. Untuk bertanya. Bertanya. Bertanya yang tidak tidak perlu jawaban. Istifham. Itu. Tapi sebetulnya bukan seperti itu. Citakan Timur Tengah jelas. Alif fungsinya hanya sebagai pemanjang. Bagian daripada huruf ilat, huruf ilat. Alif, waw, ya. Huruf ilat, huruf penyakit. Dan dalam pelajaran tajwid itulah huruf pemanjang. Mad. Mad itu manakala ketemu jodohnya. Fathah dengan alif, kasroh dengan ya mati, domah dengan waw mati. Bertemu dengan huruf ilat. Alif, waw, ya, awaya. Itu. Jadi dalam cetakan Timur Tengah jelas. Fungsi alif hanya sebagai pemanjang. Pemanjang sama seperti cetakan Indonesia. Cuman alif di cetakan Indonesia ditulis di awal kata, awal penulisan. Coba aja lihat. Padahal yang namanya di awal itu bukan alif, tapi hamzah. Lihat cetakan Timur Tengah pasti di atas alifnya itu ada hamzahnya. Kalau dia hidup berbaris. Kecuali dia posisi dalam keadaan sebagai huruf pemanjang. Jadi dimanapun adanya, dia bu, alif itu tidak alif, tapi di atas alifnya ada hamzahnya. Di awal, apakah dia sebagai istifham, atau di tengah, atau di akhir, kalau dia berbaris, itu adalah hamzah, bukan alif. Makanya kalau nanti kita kursus bahasa Arab, kemudian menulis Allahu Akbar tidak pakai hamzah, itu di di apa? Ana misalnya. Ana. A-nya kan alif kalau cetakan Indonesia. Nulis ana pakai alif tanpa pakai hamzah itu dicoret dia salah. Coba deh gitu ya. Nah, ini hamzah. Kembali kepada tema kita nun mati atau tanwin saat berhadapan dengan huruf izhar yang enam hamzah ain ha gin kha maka bunyi nun mati bunyi n tadi menjadi tetap jelas min In, an, in, un jelas. Beda dengan ikhfa. Nun matinya menjadi samar. Remeng-remeng jauh. Antara bunyi nun mati dengan huruf sesudahnya samar. Kapan? Kalau nun mati atau tanwinnya berhadapan dengan huruf ikhfa yang 15. Ya. Di sini urutan di sini ikhfa itu urutannya lain ya dengan urutan yang kami miliki. Jadi sod dal, sa, kaf, jim, shin, kop, sin, dal, to, zai, fa, ta, do, zo. Di, di majelis talim di kita dirubah lagi dirombak. Tasa, dalal, zai, jim, sin, shin, sa ta, za, fa, koka. Lebih mudah. Coba coba buktikan. Kalau nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf ikhfa yang 15 menjadi samar. Samar dominan eng. Walaupun nanti tidak semua eng. Eng ada yang ada yang eng banget. Kalau nun mati atau tanwin ketemu kaf dan kop jadi eng. Abad. Ada yang ausat, ada yang akrob. Itu. Tasa, dal, ra, Zajim. sin, shin, shad, dad, ta, za, To'zo fakoka. Kalau lam nun nanti samsiah. Jadi bunyi nun matinya, nun mati atau tanwin bunyinya notabene untuk bunyi nun mati atau tanwin kan NN juga. N ini berubah seakan-akan jadi tambah G jadi eng itu untuk mudahnya aja. Kalau idhar kan N-nya tetap N. Tulisan dan bacaan tetap. Sedangkan ikhfa N-nya tambah G jadi eng. Sedangkan iklab bunyi nun matinya N-nya berubah menjadi M. Walaupun nanti dia harus disertai dengan samar sedikit. Seperti ikhfa sedikit. Seperti saat bunyi nun mati ketemu fa ikhfanya. Kapan? Kalau nun mati atau tanwinnya bertemu dengan ba. Kemudian idgom. Kalau nun mati atau tanwin. ya Nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf idgom yang enam. Apa itu? Ya, yarmaluna Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Huruf idgom ada enam. Itu, ya. Hmm. Yarmaluna. Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Idgom dibagi dua. Ada idgom bi guna, ada idgom bila guna. Ada idgom bi guna, bi dengan, guna dengung. Ada bila guna bi dengan la tidak. guna dengung, tidak tanpa. Jadi tidak pakai dengung. Apa sih bedanya? Jadi diidgomkan, dileburkan kepada huruf sesudahnya. Bi guna disertai dengan dengung. Bila guna tidak dengan dengung. Dari huruf idgom yang enam, yar maruna. ya ro mim lamo nun ini dibagi dua. Ada idgom bi guna diidgomkan, dimasukkan seakan-akan huruf huruf hidup, huruf mati itu masuk ke huruf hidup. Jadi seakan-akan huruf itu tidak ada. Seakan-akan dalam bunyi memang tidak ada. Dalam tulisan kan ada. Manakala nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf huruf yang enam. Eh, yang enam ini dibagi dua jadi empat. Jadi bigunah empat. Yanmu. Ya nun mim waw. Nun mati atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf yang empat. Ya nun mim maka dimasukkan, dileburkan tanpa disertai dengan dengung. Yanmu. Itu idgom bi Sedangkan nun mati atau tanwin manakala berhadapan dengan huruf lam atau ro maka dimasukkan, dileburkan, diidgomkan tanpa disertai dengan dengung tanpa dengung. Bi dengan la tidak. Gunah. Tidak pakai gunah. Tidak pakai dengung. Lebih jelas di halaman 15. Nun mati atau tanwin bila menghadapi huruf hidah yang empat ya. Maaf. Nun mati dan tanwin ini secara umum dulu. Ya nanti diedit. Nun mati dan tanwin bila bertemu atau menghadapi dengan huruf hijaiyah yang 28 terbagi empat wajah. Yang pertama idhar, jelas. Jelas apanya? Nun mati atau tanwin itu ujungnya jelas bunyi N-nya. Bunyi N ini jelas manakala berhadapan dengan huruf-huruf idhar yang enam. Idhar halki. Idhar ini disebut juga idhar halki karena hurufnya huruf tenggorokan. Nun mati atau tanwin dibaca terang, jelas, tegas, zahir, berbunyi N dengan tidak memakai gunnah. Yaitu bila nun mati atau tanwin tersebut bertemu dengan sesuatu huruf idhar. Disebut juga idhar halki karena huruf-huruf tersebut adalah huruf-huruf hal. Huruf-huruf halki, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Huruf idhar ada enam sebetulnya di sini tulisannya kurang tepat. Jadi di atas alifnya ada hamzahnya. Hamzah ainha ginho. Hamzah ainha ho. <clears throat> Itu ya huruf idhar. Hamzah ainha ginho atau di taklim kita aha ho agoha. Tapi cetakan Indonesia kadung. Itu alif ya. Nah, huruf tersebut dikumpulkan pada huruf-huruf pertama dari kata-kata akhi, haka, ilman, hazahu, ghair khasir. Akhi a, ha ka, i ain, ilman ha ha, hazahu, ghin, ghair kha, khasir. Atau sering juga Hamzun pahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghinun kha'u. Itu ya, ingat dulu. Lagi belajar pertama Tajud. Hamzun faha'un summa ainun ha'u muhmalatani summa ghinun kha'u. Hamzun ha. Hamzun paha ha. Hamzun paha usumma ain ainun ha'u muhmalatani summa ghinun kha'u ya itu atau irhi kha'a alif rin ha irhi kha'a ya ahli tulisannya memang alif padahal bukan alif ya hamzah tadi ya sudah dijelaskan bedanya alif dan hamzah yang sebenarnya. Nah, di halaman 15 buku wajib kita, nun mati bertemu dengan huruf idhar ada dua macam. Yang pertama, nun mati pada satu kalimat, huruf idhar di kalimat lain. Contoh, min ummatin. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun mati ketemu alif. Memang alif tulisannya. Padahal itu bukan alif ya, hamzah. Sudah paham ya tadi perbedaan alif dan hamzah. Tapi fisik cetakan Indonesia seperti ini. Nun mati ketemu alif tidak salah. Kalau melihat seperti ini. Tapi nanti cetakan Timur Tengah. Min ummatin di atas alifnya ada hamzahnya. Katakan bahwa nun mati atau tanwin hukum idhar ini tulisan dan bacaan sama. Terlebih kalau dilatenkan Ditulisnya kan min. Min ummatin. Dibacanya juga seperti itu. Tapi tanpa dihentak. Untuk belajar, untuk pemula yang terlambat dihentak perlu. Karena kalau gitu susah untuk idhar ini. Kadang-kadang nanti idhar dibaca idgom, idgom dibaca idhar dibalik-balik. Min ummatin. Tidak apa-apa untuk latihan. Tapi setelah bagus, setelah paham perbedaan satu dengan yang lain, hentakan tidak boleh ada lagi. Min, min ummatin. Tanpa ditahan. Min ummatin. In huwa hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan ha. Min ilmin. Hukumnya idhar. Halaman 16 ya, paling atas. Min ilmin. Nun mati ketemu ain. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun mati ketemu ain. Min ghillin. Hukumnya izhar. Kenapa? Karena nun mati ketemu ghin. Min khairin. Hukumnya izhar. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan kha. Min hasanatin. Hukumnya izhar. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan ha. Dibaca Nun matinya jelas bunyi N-nya. Tulisan dan bacaan sama. Tanpa ditahan, tanpa dihentak. Tetapi untuk pemula yang tengah latihan, dihentak tidak ada masalah. Yan'iku. Hukumnya izhar. Kenapa? Karena nun mati berhadapan dengan ain. Satu kata atau satu kalimat. Kata dalam bahasa Arab itu kalimat. Yan hauna, Hukumnya izhar. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan ha. Yan auna. Hukumnya izhar. Karena apa? Karena nun mati ketemu hamzah. Alif itu jadi hamzah kan? Sudah paham ya? Seringkali saya ungkapkan berulang-ulang karena sudah keliru dalam penulisan kita. Kadang-kadang kita menulis hamzah hanya alif saja. Padahal harusnya ada hamzah di atasnya. Tanhituna hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun mati berhadapan dengan ha. Fasayun aliduna hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun mati berhadapan dengan rin. Tuh, fasayun nun mati ketemu rin. Itu rin dalam posisi di tengah. Wal munkhaniqatu hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun mati wal mun. Nun mati ketemu kha. Bunyi nun matinya n-nya jelas. Tetap tulisannya tetap seperti ya. Bacaannya juga sama. Tulisan dan bacaan sama. Ditulisnya begitu, dibacanya juga itu. Bunyi N-nya ada dalam tulisan, dalam bacaan juga ada. Nanti lain dengan idhar, idhar ini lain dengan idgom, dengan ikhfa atau iklab. Wal mun khonikotu. Halaman 16 paling bawah, tanwin bertemu dengan huruf idhar hanya dalam satu macam, yaitu tanwin di satu kalimat, huruf idhar di kalimat lain tidak ada tanwin yang bertemu dengan huruf idhar di satu kalimat. Contoh, min ummatin ajalaha. Hukumnya idhar. Kenapa? Satu, ada nun mati ketemu hamzah, ketemu alif. Kemudian ummatin itu tanwin, tanwinnya kasroh di bawah, baris dua di bawah. Kasroh tain boleh atau tanwin bertemu dengan alif. Memang alif tulisannya, padahal itu hamzah. Harusnya tanwin ketemu hamzah. Jurufin harin. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena kasrah tain. Kasrah tain dua. Atau tanwin. Ketemu atau bertemu dengan ha dada. Ghaniyun anil alamin. Hukumnya idhar. Kenapa? karena tanwin atau karena domah tain ketemu dengan ain. Ghaniyun, bunyi n-nya jelas. Tulisan dan bacaan sama. Li ahadin indahu, hukumnya idhar. Kenapa? Karena tanwin bertemu dengan ain. Atau tanwinnya di sini, tanwin itu dua. Eh, maaf, tanwin itu tiga unsurnya. Fathah tain, kasrah tain, domah tain. Maksudnya tanwin itu patah tayan patah dua. Li ahadin itu idhar. Kenapa? Karena tanwin atau kasroh tainnya ketemu dengan ain. Ain di situ adalah ikhfa. Karena nun mati ketemu dal. Jadi li ahadin indahu. Li ahadin indahu. Ya. Kemudian alimun hakim. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena domah tain bertemu dengan hak. Atau tanwin bertemu dengan hak. Tulisan dan bacaan sama. Azizun ghafur. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena domah tain. Karena atau bisa dikatakan karena domah tain ini tanwin ketemu dengan orin maghfiratun khair. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena tanwin ketemu kha. Atau dommah tain ketemu kha. Zarratin khaira. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena tanwin. Tanwinnya di sini kasrah tain berhadapan dengan kha. Hukumnya idhar. Cara membaca idhar ini pada nun mati atau tanwin ini cukuplah dibaca terang bunyi N. Ya, bunyi N-nya tetap. Nah, tanpa ditekan atau disentak. Kecuali untuk ibu dan bapak yang masih belajar. Untuk yang taraf belajar, tidak masalah. Gitu, ada hentakan karena itu tadi. Untuk pemula itu susah membedakan nun, uh, hukum nun mati ini. Tasjidnya juga susah. Tidak masalah ya. Untuk pertama, untuk awalan tidak masalah. Itu. Coba dilihat dari halaman 15 cara bacanya min min ummah. Kalau dihentikan begitu kan? Tapi kita baca secara lengkap aja. Min ummatin in huwa saja. Halaman 16 min ilmin min ghillin min khairin min hasanatin yan yan yan'iku yanhauna yanauna tanhituna ghiduna wal munkhaniqatu. Oh dihentikan jadi wal wal munkhaniqah halaman 16 min ummatin ajalaha jurufin harin ghaniyun ghaniyun anil alamin li ahadin tanwin itu ya tasrah tain li ahadin in ikhfa li ahadin indahu alimun tanwin domatain alimun hakim azizun ghafur maghfiratun khair zarratin khaira itu ya besok kita teruskan edisi spesial tajwid tafsirnya pekan depan kita sudah mulai ke topik ya topik-topik terima kasih Bu Erni iya betul daftar isinya ada Insyaallah besok saya ada taklim di Depok ya pada sholat Jumat. Terbuka untuk umum ibu dan bapak di Jalan Kartini 58. Di mana sih Pak Hari mengaji? Boleh ke Depok hari Rabu, hari Rabu kemarin di di mana? Di Bidakara ya. Di di Masjidil Albab. Hari Sabtu dan Ahad di rumah yatim. Rumah yatim di belakang stasiun Jatinegara. Ini banyak yang tanya alamat. Catat aja nomor teleponnya 850 850 ya 85 8 lima 856 eh, ya 850 476 itu nanti ada di rumah yatim ya itu silahkan ke rumah yatim hari Sabtu di belakang stasiun Jatinegara ya nah, dari jam 9 sampai jam 5 sore baik kita aplikasi lihat ke surah kejut amah ya kita coba lihat mana ada idhar enggak itu ya di, dimulai dari surah ke-101. Ya, ini saya sengaja saya rekam karena banyak ibu dan bapak yang minta untuk direkam, dikasetkan atau disidikan. Ya, karena Pak Ari, saya pengen belajar juga kok nggak mudeng-mudeng ya. Ya sudah, perhatikan ya. Surah ke-101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. al ini juga idhar tapi nanti idhar hukum lamati atau idhar homari homariyah ya al qari'ah mal qari'ah kalau dihentikan disambung karena ini wakuf la ya disambung utamanya tapi dihentikan tidak masalah karena ada nomor ayat nomor ayat nilainya sama seperti wakuf mutlak القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من إخفاء نون mati kata masa فأما من ثقلت hamas yang tadi ya Hamas itu ada 10. Ya, tadi eh, sudah mulai dihafalkan. Itu ya. Di antaranya tak dan kaf apabila dia mati. Ya, itu hamas di sifat-sifat huruf ya. Makharijul huruf. Uh, ada sepuluh hamas itu ya. Dia di antaranya ta manakala dia mati. Ta ta dan kaf mati jadi hamas. Itu di buku wajib kita di halaman 33. Fahassuhu syakhsun sakata. Bahasuhu syakhsun sakata. Fa, ha, fa, Ha, shin, kha, sad, sin, kaf, ta. Itu huruf hamas ya. Bahas, bahasuhu syakhsun, syakhsun, sad, sakata. Sepuluh. Ya. Khusus ta dan kaf, hamasnya kalau mati aja. Ayat 6. Fa'am gunnah. Fa'amma man thakulat mawazinuh. Fahuwa fi 'ishatin. Tirnya jadi tir tuh idgham bila gunnah. فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه fa ummuhu hawiyah wa ma ajraka ma hiya narun narun hamiyah ternyata dari sekian banyak bacaan yang idhar cuma ada narun doang domah tain tuh domah tain atau tanwin domah tainnya ketemu ha narun narun hamiyah Takasur. Surah ke-102. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون bukan latarahun bukan ha tapi waw لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم yawma izin <laughs> itu ternyata hanya ujungnya juga idharnya izin kasroh tain kasroh dua itu ya tanwin izin anin naim kasroh tain ketemu ain hanya itu idharnya kalau di atas tadi narun di sini aini izin ya ثم yawma izin anin na'im wal asr Bismillahirrahmanirrahim wal asr wakob isarah kalau disambung wakob isarahnya di wasal enggak ada wal asri innal insana lafi khusrin illa kenapa karena napasnya enggak cukup kalau cukup pun terusin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر jangan sao so itu ya wal asr wal asri innal insana lafi khusrin illa إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق Kokolah aja kubro yang akbar karena bertasydid kalau dihentikan di situ. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الهمازة ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wai, wailul idgham bila gunnah. Wailul likulli humazatil lumazah. Humazatil juga idgham bila gunnah. Allazi jama'a malau idgham bi gunnah. Allazi jama'a malau wa'addadah. Yahsabu an gunnah. Yahsabu anna ma malahu akhlada. Marsilah tawila lahu a. Kalla layun iklab. Kalla layun bazanna fil hutama. Wa ma ad. Waqala sugra. Wa ma adraka mal hutama. Hanya hamz. نار الله الموقدة التي تطلع التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم إدغام ميمي إنها عليهم مؤصدة في عمد jadi idgham bi gunnah tanwin kasrah tain ketemu mim في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم Alam idhar hukum mimati. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mad arid li sukun. Alam idhar hukum mimati. Alam yaj'al idhar hukum lamati. Alam yaj kalau sugro. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kalau disambung fi tadlilu idgham biguna. Wa ar ra'nya tebal sebelum ra mati ada baris di atas. Wa arsala 'alaihim tayran. Nah idhar. Tanwin ketemu alif. Padahal bukan ketemu alif ya, sudah jelas tadi. Tanwin ketemu hamzah. Tanwinnya fathah tain. Wa ar wa arsala 'alaihim mimati ketemu ta idhar hukum mimati wa arsala alaihim tayran ababil mad adil sukun tarmihim ikhfas sapawi tarmihim lihijaratin tinnya jadi tim idgham biguna tarmih tarmihim lihijaratin min sijil Faja'alahum idharukum mimati. Faja'alahum ka'asfim idgom biguna. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Besok kita teruskan kembali ya. Ada saran, ada kritik, ada masukan. lu usah sungkan, sampaikan. Di 0812 828 7881. 0812 828 7881 0812 828 7881 0812 828 7881 Sampaikan, gak usah sungkan ya Mohon maaf untuk pekan ini tafsirnya kita tunda Mengingat satu dan lain hal ya karena kita akan berubah menjadi eh, bukan tafsir surat, tap, tapi kita rubah tafsir tema, topik. Topik kita tentang iman, tentang ini, tentang itu nanti insya Allah ya untuk mulai pekan depan. Jangan lupa ada saran untuk kritik silahkan. Ibu dan Bapak terima kasih <clears throat> atas kebersamaan pagi ini. Untuk murotal untuk besok bisa dipersiapkan hari Jumat surah Al-Jumuah ya ayat 1 sampai 11. Mas Andi terima kasih sudah setia menemani kami di pagi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara Kembali kita jumpa untuk bingkisan hari ulang tahun Kesempatan hari ini Kamis tanggal 24 Juli 2008 Saya Rido Ardiansa bersama Bung Andi Pranasta Selamat pagi dan selamat mengikuti Satu kebahagiaan tersendiri menjadi teman dekat Anda di hari istimewa ini. Ya, tentu saja Anda juga bisa mengucapkan selamat untuk orang-orang tersayang, orang-orang tercinta. Langsung di 85904785 atau melalui SMS di 021937660265. Nah, satu lagu hadiah sudah disiapkan Bung Andi untuk Anda yang berbahagia. Kita nikmati sama-sama. sudah nikmati hadiah untuk Anda yang berbahagia hari ini. Nah, tentu saja hari ini banyak ya yang berulang tahun dan Anda bisa mengucapkannya secara langsung di 85904785 atau melalui SMS di 02193760265. Nah, sekarang yang ulang tahun pertama nih saya mengucapkan dulu tentunya selamat ulang tahun untuk Bapak Aloysius Langitan ya uh, panggilannya Pak Lui ada di Komplek Chandra Indah Blok C 58 Pondok Gede Bekasi. Kemudian satu lagi juga ada jauh di Kalimantan. Iya, tepatnya di Jalan Kalimantan Blok G 265 Megapolitan SD Cinere. Itu Mbak Yuli ya. Oke, untuk berdua selamat ulang tahun panjang umur, murah rezeki, sehat ya, tambah usia, semakin bijak, semakin sukses ke depannya. Baik, ini yang sudah masuk lewat SMS saya bacakan dulu. Iya, ini ada dari Assalamualaikum RKM saya Bapak Rusman dari Tapos Bogor. Iya, apa kabar Pak Ruslan? Senang banget ya. Gimana suasana tapos? Masih banyak sapi di sana Pak? <laughs> Alhamdulillah. Iya, pusat peternakan yang baik ya di sana ya Pak ya. Oke, katanya mengucapkan selamat ulang tahun buat siapa nih Pak? Hmm, buat keponakan keponakanku yang pertama ada Rini. Iya, Rini Kurniawati. Ulang tahun yang keberapa Pak? Uh, uh, ulang tahun yang kedua. Terus ada Dewi, Dwi. Dwi Yulianti. Iya, Dwi Yulianti ulang tahun yang ke-13 oh dan 14. Jadi ada dua. Yang pertama Rini Kurniawati dan Dwi Yulianti. Bisa barengan ya 13 dan 14 ucapannya. Oke, saya buka dulu. Ucapannya apa nih buat kedua keponakan tersayang tentunya yang lagi ini ulang uh, berulang tahun ya. Oke, ucapannya Hmm, semoga panjang umur, sehat-sehat selalu rajin belajar. Ah, oke, terus kalau boleh lagunya Puspa dari ST12. Buat yang baca cuma kebagian terima kasih. Oke, terima kasih sekali Pak ya. Salam buat keponakan kedua deh yang ulang tahun 13 dan 14. Iya. Kemudian, ya Assalamualaikum dari Malah di di Cik Cakung mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Denny di Kelapa Gading yang ke-20. Ucapannya semoga ya, semoga panjang umur, dimudahkan rezekinya dan sukses di bidang apapun. Terus apalagi? Oh, minta lagu. Iya, dari ST12 juga. Oke deh. Kemudian saya buka lagi nih, ini yang sudah masuk. Ini dari Ariel. Oh, Ariel Peter, Peter Pan? <laughs> Bukan. Ariel Depok. Mau ucapin selamat ulat as kelahiran Teh Eva. Iya Teh Eva katanya moga uh, apa anaknya menjadi anak yang soleha, sehat, panjang umur, pinter dan mm, berbakti. Oke deh terima kasih ya. Kemudian ini juga ada dari Ade. Ade, ah, Ade Ade di mana? Oh, di Cibinong. Matulang tahun buat Nurma yang ke-22. Ucapannya panjang umur, sehat dan tambah hmm, tambah apa nih? Tambah sukses. Oke, terima kasih buat Nurman ya. Sehat-sehat juga buat Anda dan makin sukses tentunya. Oke, satu lagi saya buka ini. Ini aku Vivi di Tambun. Iya, mau ucapkan selamat ulang tahun buat adik Puput. Iya, yang ke-19. Semoga sukses dalam kuliahnya Terus apalagi oh cuman gitu aja. Oke deh, terima kasih ya. Salam buat Puput, adik Puputnya yang ulang tahun ke-19. Yuk, sekarang saya buka di 85904785. Hari ulang tahun siapakah hari ini dan sudah masuk RKM. Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa nih? Dari Dede, Om. Dede, di mana Dede? Di Cibinong. Oh, Dede di Cibinong baik, Dek. Siapa nih yang ulang tahun? mau ngucapin ulang tahun mm -mm. buat Kak Edo. Buat siapa? Kak Edo. Kak Edo. Iya. Di mana Kak Edo? Di Tangerang. Tangerang ulang tahun yang keberapa dia? 26. 26. Iya. iya. Apa ucapannya buat Kak Edo yang lagi ulang tahun? Selamat ulang tahun. Mm -mm. Semoga panjang umur. Mm -mm. Dibanyakan rezekinya. Uh Apa yang dicita-citakannya mm -hmm. cepat tercapai. Oh, amin. Boleh minta lagunya nggak Om? Lagunya apa tuh, Dek? Kalau bisa Pagetos ya, Om. Oh, Pagetos. Yang ya, apa tuh? Kehadiranmu. Oh, kehadiranmu. Oh, iya. ya, Om. Oke, nanti dicari ya. Iya. Ya. ya, Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Dede di Cibinong dan buat Edo. Selamat ulang tahun yang ke-26 di Tangerang. Baik, ini sudah masuk lagi satu. Saya terima dulu. Assalamualaikum RKM. Halo. Halo, Waalaikumsalam. Dari siapa nih? Saya Saya Suryadi. Suryadi. Iya. Di mana? Di Cipinang. Cipinang pakai latihan? Cipinang iya, Jaya? Jaya. Jaya. Oh, Jaya berapa? Jaya dua. Oh, Jaya dua. Oke deh. Yang ulang tahun? Yang ulang tahun teman saya. Siapa? Indah. Siapa? Indah. Indah, Indah apa namanya? Indah Sari. Indah Sari, ulang tahun keberapa dia? Ulang tahun ke-19. Di mana adanya? Cipinang juga. Di Cipinang juga ya. Oh iya, nggak berarti ongkos kalau gitu ya. Iya. Oke, okay. apa ucapannya buat Indah yang ulang tahun ke-19? Selamat ulang tahun. Mm -mm. Semoga panjang umur. Mm -mm. Sehat selalu. Amin. Yang akan tercapai. Iya. Oke. Okay. Boleh minta lagu nggak? Lagunya apaan, Suryadi? Lagunya Intan. Intan Nuraini. Intan Nuraini yang apa? gubrak. Wah, pagi-pagi udah gubrak-gubrakan. Ya. Iya deh, nanti coba dilihat ya. Oke. Terima kasih. Yuk, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita nikmati dulu lagu hadiah untuk Anda. Kau gadisku yang cantik, coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang cinta padamu.